kebutuhan. Misalnya sekali-sekali perempuan ini atau sang istri ini datang untuk membantu ketika dibutuhkan bantuan misalnya di awal buka atau ditutup karena butuh banyak yang dikerjakan. Mungkin seperti itu diperbolehkan sesuai dengan hajatnya karena dia bersama suaminya. Atau mungkin ketika kondisi-kondisi yang lain misalnya dengan mempertimbangkan fitnah, tentu dengan tidak melalaikan kewajiban di rumah, dia datang ketika kondisi-kondisi tertentu rame pembeli, banyak perempuan yang mungkin khawatir fitnah, maka dia mendampingi suaminya untuk melayani yang perempuan. Maka ini jika ada kebutuhan diperbolehkan sesuai dengan kadar dari kebutuhan tersebut. Tapi tentu tidak terus-menerus, tidak setiap hari. Mungkin waktu musim-musim yang ramai itu waktunya tertentu, waktu itu di E, dijadikan kebutuhan tersebut tapi tidak terus-menerus sekali lagi ini kalau memang ada kebutuhan hukum asalnya yang terbaik adalah seperti yang saya jelaskan tadi seorang wanita itu menetap di rumahnya dan melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaannya ketika dia di rumahnya. Nah, Pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz saya hidup di lingkungan pasar. Kalau saya keluar rumah menggunakan jilbab yang lebih panjang, langsung menjadi perhatian orang dan jadi bahan kunjungan. Dan kalau nggak keluar rumah juga jadi omongan orang. Mohon nasihatnya. Iya. Mohon nasihatnya solusinya. Kalau begini keadaannya berarti cari tempat tinggal yang bukan di lingkungan pasar. Atau solusi berikutnya beli pasarnya semua sekalian supaya orang tidak berani lagi menggunjing. Ya, jadi tentu kondisi seperti ini tidak boleh kita lantas menyalahkan agama. Kalau sebagian orang menggunjing karena kejahilannya, ya jangan menjadikan kita mundur. Justru lama kelamaan mereka akan berpikir dan mungkin menjadi sebab mereka dapat hidayah. Ternyata ini jilbab yang sesuai dengan syariat. Jadi jangan karena komentar orang, Bukan cuma yang tinggal di lingkungan pasar, di lingkungan luar pasar pun seperti itu. Digunjing. Apakah kalau kita berikan rusuh hanya karena gunjingan, maka nanti semua orang akan meninggalkan keutamaan dan kemuliaan wanita yang agung ini. Makanya ini tidak menjadi alasan, tetap kita menampakkan kebaikan karena ini adalah kemuliaan yang Allah wajibkan bagi kaum perempuan. Tetap mengenakan jilbab yang syar'i. Oleh karena itu, insya Allah dengan sebab ini dia akan mempersedikit atau menjadikan jarang dia keluar dari rumahnya kecuali jika ada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Nah. berikutnya, alhamdulillah kami telah diberitahu bahwa semua syariat yang Allah tetapkan pasti maslahah. Tapi ada hukum yang masih berat diterima oleh para wanita yaitu syariat ta'adud. Ada yang benci, seolah-olah suatu yang menakutkan dan mengerikan. Bahkan ada yang minta cerai bila suaminya menikah lagi? Mohon nasihatnya. Iya, insya Allah kalaupun ada yang seperti ini, menurut saya itu hanya sebagian kecil dari ahwat-ahwat yang punya perasaan demikian. Paling-paling cuman kata orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak ya. Ya. Perasaan seperti ini ketika muncul merasa berat di awal maka tidak menjadi sebab lantas si perempuan tersebut dicela selama tidak berlebihan. Masalah cemburu atau masalah takut menjadikan suaminya berpaling atau yang lain ini masalah perasaan yang manusiawi. Tapi kalau menjadikan berlebihan, menjadikan dia sangka buruk terhadap agama Allah ini yang berbahaya. Ingat Allah maha sempurna keadilannya. Dengan menolak ini seolah-olah mengatakan berarti Allah tidak adil kepada perempuan. Subhanallah. Kita mengatakan manusia tidak adil celaan bagi dia. Bagaimana mengatakan kepada zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Jadi, <clears throat> ya, salah paham dalam memahami kesempurnaan sifat Allah, ini perlu dipahami ya ahwat sekalian, itu lebih parah dibandingkan kesalahan dalam memahami hukum. Perbandingannya seperti ini. Kalau kita mengejek seseorang, misalnya ada orang lain yang menghina seorang manusia dengan mengatakan rumahnya jelek, halamannya kotor, kendaraannya tidak terurus, ini penghinaan kan? Tapi coba bandingkan dengan penghinaan yang kedua dia mengatakan orang itu sifatnya jelek, ucapannya kasar, mulutnya tidak terkontrol. Kira-kira dua penghinaan ini mana yang lebih besar? Jelas penghinaan yang kedua karena berhubungan dengan orangnya langsung. Kalau yang tadi berhubungan dengan di luar orangnya. Nah begitu pula masalah yang berhubungan dengan hukum. Orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, melanggar hukum berdosa dia. Tapi kalau sampai meragukan sifat Allah, kesempurnaan sifat Allah, lebih parah lagi dosanya. Ini bahaya makanya. Makanya orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, kata para ulama, penyimpangan mereka itu, kekufuran mereka itu lebih besar dibandingkan kufurnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahimindalik. min dalik. Nah jangan sampai hal ini yang menjadi kesimpulan dari orang yang menolak hukum tersebut. Maksudnya, <clears throat> hukum-hukum Allah itu mesti mendatangkan kebaikan, <clears throat> kasih sayang. Tapi terkadang kasih sayang tersebut tidak nampak kemaslahatannya kecuali setelah direnungkan. Contohnya dalam kehidupan kita. Ketika seorang ibu Anaknya meminta makanan. Ibu itu tidak memberi makanan tersebut. Anaknya menangis. Sedih, kenapa ibu saya tidak memberi makanan tersebut? Padahal ibunya menahan makanan tersebut karena banyak kemaslahatan. Mungkin makanan tersebut tidak baik kalau banyak dikonsumsi. Mungkin dia punya pertimbangan dan pertimbangan. Ini sepintas kelihatannya menyakitkan. Tapi anak ini kalau sudah dewasa dan merenungkan dia mengetahui ternyata ibunya sangat menyayangi dia dan mewujudkannya dengan melarang dari hal-hal yang membahayakan bagi dirinya. Ini tidak disadari oleh anak tersebut kecuali setelah dia dewasa dan merenungkan hal tadi. Contoh berikutnya. <clears throat> Seorang ayah anaknya sakit, penyakitnya harus diatasi dengan operasi, maka dia pun membawa kepada dokter membayar mahal untuk anaknya itu dibelah misalnya perutnya. Subhanallah kalau kita katakan sama orang normal, apakah mau anak Anda itu perutnya dibelah? Maka dia akan marah bahkan mungkin bisa membunuh orang tersebut. Ini dibelah dibayar lagi orangnya. Kenapa? Karena kemaslahatannya lebih besar dibandingkan dengan perbuatan tadi yang mungkin menyakiti anaknya. Kira-kira anaknya sakit nggak waktu dioperasi? Sakit. Sakit jelas, mungkin sembuhnya aja butuh butuh waktu. Tapi karena kemaslahatan yang lebih besar, dia melakukan hal tersebut. Sekarang kesimpulannya, kira-kira kita akan katakan apa kepada orang tua seperti ini? Apakah kita katakan orang tua ini jahat mau anaknya dioperasi? Atau ibu tadi itu jahat karena anaknya dilarang makan? Atau kadang-kadang dicubit untuk dididik supaya tidak nakal? mesti kita mengatakan tidak. Orang tuanya sangat sayang kepada dia. Nah kalau orang tuanya seperti ini bagaimana Allah yang arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayang sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Maka kebodohan. <clears throat> kita menerima hukum syariat seperti kaum perempuan menerima hukum ta'adud itu artinya dia berusaha untuk bersangka baik kepada Allah, yang mana hal tersebut belum tentu terjadi. Maksudnya menerima di sini, mengakui itu adalah kemaslahatan, meskipun secara hukum tidak mesti dilakukan. Berarti kalau ada umat yang menerima bukan berarti suaminya langsung dengan senang hati melakukannya, tidak. Karena nanti ada lagi pembahasan mengenai hukum asalnya poligami itu atau adat itu apa. Dia antara sebagian ulama mengatakan dianjurkan bagi orang yang memang punya kebutuhan atau mubah. Kecuali kadang-kadang bisa menjadi wajib bagi seorang laki-laki yang mungkin tidak yang khawatir tidak terjaga kehormatan dirinya dengan istrinya yang satu mungkin ada penyakit atau ada hal tertentu yang menjadikan dia tidak bisa uh, apa ini menjaga dirinya dan yang lainnya. Jadi tidak mesti harus semua melaksanakannya, tapi masalah menerimanya itu merupakan keharusan. Yang terbukti kemudian di antara mereka-mereka yang melaksanakan ini memang banyak yang timbul masalah, tapi masalahnya timbul itu sebenarnya bukan dari hukum asalnya, tapi dari masalah yang mereka ciptakan sendiri seperti yang saya bahas tadi. Bagaimana tidak timbul masalah? Setelah terjadi ada yang poligami misalnya saya dengar di sebagian tempat ada ustadz yang poligami langsung terbentuk ahwat dua kubu satu kubu yang memihak blok istri pertama dan kubu lain memihak blok istri kedua. Setiap hari membawakan bumbu-bumbu akhirnya bertengkar, akhirnya pisah. Pemicunya dari luar. Dan seterusnya. Kemudian juga timbul karena kelemahan iman dan atau perkara yang lain. Atau sang suami sendiri kurang mempersiapkan istrinya dengan baik atau yang lainnya. Tapi terbukti hal-hal yang lain yang baik juga banyak contohnya. Dan tidak ada yang lebih baik contohnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga beliau dan para sahabat. Bahkan yang saat ini terjadi, ada sebagian yang kita kenal dari ikhwan kita, yang mereka bisa damai, pergi ke pasar bersama-sama satu kendaraan, ketika suaminya tidak ada mereka semua yang pergi saling menyelesaikan, kemudian ada yang melahirkan diurus di rumahnya, dicucikan dan diberi makan, itu terjadi dan itu kenyataan yang saya mengetahui demi Allah dan menyaksikan yang seperti ini. Dari ikhwan tersebut. Ada yang pergi berumroh bersama-sama selama umroh satu kamar terus otomatis karena tidak mungkin ambil kamar masing-masing mahal. Maka satu kamar bersama-sama. Bagaimana caranya mereka mereka mengetahui Allah yang mengetahui. Yang jelas sampai pulang mereka damai dan pulang dengan yang ceria, dengan wajah yang ceria. Tidak ada masalah. Mereka manusia biasa, bukan malaikat, tapi mereka juga ada kecemburuan tapi semuanya bisa diatur dengan baik sebagaimana itu terjadi pada keluarga yang tidak poligami, sering ada masalah bahkan sering bertengkar, maka demikian pula mereka yang beristri lebih dari satu atau berpoligami dalam rumah tangganya juga ada masalah. Tetapi kalau sampai dibesar-besarkan yang kemudian dikesankan itu tidak mungkin tercipta kedamaian, maka ini sama dengan kita menuduh agama Allah Subhanahu wa taala menuduh agama Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil terhadap sebagian dari e, manusia, ya ini kaum perempuan yang merasa tertuduh terdolimi dalam dalam masalah ini. Meskipun tentu saja ketika ada laki-laki yang ingin kita harus nasihati, kita harus membuat dia mempertimbangkan bahwa ini merupakan tanggung jawab yang harus eh, benar-benar dipikirkannya, tidak bermain-main atau tidak mencoba-coba, kemudian mempersiapkan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana saya sendiri kalau ditanya saya katakan hendaknya antum lebih bagus menyampaikan kepada istri yang pertama minta dulu pertimbangannya supaya dia siap. Jangan melakukan dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir nanti akan timbul masalah. Ini yang saya anjurkan. Jadi tidak dilakukan hal ini dengan tujuan untuk membuat masalah atau sekedar menampakkan dia sanggup atau gagah-gagahan jelas bukan. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, apa hukumnya seorang wanita yang baru melahirkan minta tolong kepada wanita tukang pijit atau tukang urut yang masih menggunakan jampi-jampi? Saya ulangi. Ada pertanyaan kamu. Apa hukumnya wanita yang baru melahirkan minta tolong kepada wanita tukang pijat atau tukang urut yang masih menggunakan jampi-jampi. Iya, -jampi. barakallahu fiik. <clears throat> Meminta tolong kepadanya <clears throat> tentu ini akan merupakan rekomendasi terhadap perbuatannya. Kalau wanita ini minta tolong dengan tujuan untuk menasehatinya, katakan kepadanya cukup gunakan pijitan saja, tidak usah jampi-jampi nasehati supaya karena itu banyak ada khawatir ada unsur syiriknya atau yang lainnya. Ini bagus. Tujuannya untuk kebaikan. Tapi sekedar minta tolong, maka masih banyak tempat pijit yang lain yang bisa kita gunakan yang tidak menjadikan agama rusak sampai terkesan membenarkan perbuatan tersebut. Maka ini jelas bukan merupakan kebaikan dan bukan merupakan sebab yang menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ini bukan sesuatu yang diperbolehkan ya, hendaknya ditinggalkan. Nah, Kemudian bolehkah kita mengikuti program membaca Al-Quran satu hari satu juz? Saya diajak teman untuk ikut dalam grupnya. Satu grup ada 30 orang. Jadi satu orang kebagian membaca satu juz dari Al-Quran. Jika ada teman yang beralangan kita boleh mengambil bagiannya. Berpahalakah bacaan Quran saya itu? Jadi 30 orang oh, baca sendiri-sendiri, nanti kan khatam 30 juz kali 30 orang. Kemudian yang kedua, bolehkah wanita haid membaca Al-Qur'an? Iya, barakallahu fiik. Ini termasuk bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh para ulama salaf. Masing-masing di rumahnya baca supaya 30 juz. Ini dari mana syariatnya? Masing-masing berusaha untuk menyelesaikan Al-Quran sendiri-sendiri, tidak perlu harus dengan cara seperti itu. Kalau seandainya membacanya itu masing-masing satu juz yang lain mendengarkan, itu diperbolehkan. Berkumpul yang satu membaca, yang lain mendengarkan, apalagi membenarkan misalnya kalau ada yang salah, itu bagus. Tapi kalau masing-masing di rumah, bagaimana terpenuhi padanya bahwa ini ter, apa ini merupakan program penghataman Al-Qur'an 30 juz. Ini jelas keliru. Termasuk hal yang tidak dicontohkan oleh para ulama salaf. Seandainya ini baik, tentu para sahabat yang paling berlomba-lomba melakukannya. Makanya ini bukan termasuk perkara yang disyariatkan bahkan ini lebih dekat kepada perbuatan bid'ah naudzubillah min dalik. Kemudian pertanyaan kedua, hukumnya wanita yang membaca Al-Qur'an. Wanita haid yang membaca Al-Qur'an. Ya, ini masalah yang khilaf di kalangan para ulama. Cuma berdasarkan penelitian, semua hadis-hadis yang melarang ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang dhaif, tidak ada satupun hadis yang sahih. Jadi semua hadis yang menyatakan dengan nas larangan wanita yang haid atau orang yang junub menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ini semua hadisnya lemah dan bermasalah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ada hadis-hadis yang bersifat umum, tapi maknanya luas. Seperti, La yamasul Quran illa tahir. Dalam hadis, dalam Al-Quran, La yamassuhu illa mutahharun tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang eh, makhluk-makhluk uh, yang disucikan. Ini yang roji berdasarkan siak ayat maknanya adalah malaikat, Al-Qur'an yang di Mahfud. Ada hadis yang yang berbunyi la yamas ya, la Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Suci ini tidak bisa dibatasi hanya hadas besar atau hadas kecil, harus ada dalilnya. Banyak kemungkinannya. Nah, untuk mendukung salah satu kemungkinan butuh dalil. Tidak ada dalil yang sahih kecuali Hadis riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yanjus." Orang mukmin itu tidak tidak najis. Maka semua orang yang beriman dia boleh menyentuh Al-Qur'an, boleh membacanya dalam keadaan apapun. Meskipun yang terbaik adalah ketika dia dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun kecil, tapi hukum asalnya dia boleh membaca Al-Quran, baik dalam keadaan dia sedang junub, sedang haid, ini pendapat yang terkuat menurut saya, karena dalilnya lebih kuat dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah. Assalamualaikum Ustaz. <clears throat> Saya seorang ibu rumah tangga, selain itu saya punya usaha berdagang makanan atau warung makan. Setiap hari saya harus menghadapi pelanggan yang hampir rata-rata pelanggan saya pria atau ikhwan. Yang saya tanyakan, gimana cara menyikapi atau melayani pelanggan yang bukan mahram saya tadi? Dua, apa saya berdosa dan apa saya harus usaha yang lain? Jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fik. Ini pertanyaan yang bermanfaat. Tentu kita katakan pekerjaan tadi halal. Dan ketika ada masalah pada pekerjaan yang halal, tidak mesti jalan keluarnya harus ditinggalkan, tapi cari cara untuk menghilangi menghindari yang haram tersebut. Kalau suaminya mungkin tidak mampu, maka cari pekerja yang bisa dibayar untuk melayani laki-laki tersebut. Cari solusi untuk bisa mengatasi masalah tadi sehingga dia tidak perlu melakukan pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan supaya bukan Anda yang melayani. Usahakan ada orang yang disewa atau yang dibayar, pekerja atau siapa saja yang melayani orang-orang yang datang dari laki-laki yang bukan mahramnya. Seandainya suaminya yang melakukannya maka itu yang terbaik, tapi kalau suaminya mungkin punya kesibukan maka mencari orang lain maka ini tentu merupakan solusi yang terbaik. Nah, Apakah istri boleh berkarya kalau penghasilan suami tidak memadai? Dan bolehkah imunisasi untuk anak balita? Ya, barakallahu fiik. Boleh berkarya selama tidak melanggar agama. Kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam rumahnya, kalau suami, memang suaminya terbatas tidak mencukupi kebutuhannya dalam hal yang yang wajar ya maka dia boleh berkaya, berkarya selama tidak melanggar ketentuan syariat karena upaya dia untuk taat kepada Allah ini akan memudahkan pertolongan dari Allah dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan dalam rumah tangganya ini jawabannya kemudian masalah imunisasi masalah imunisasi saya tidak mengetahui keadaan yang di Indonesia. Kalau yang di Arab Saudi, karena di sana penggunaan obatnya diawasi oleh pemerintah, maka saya pernah bertanya langsung kepada beberapa ulama di sana, mereka menganjurkan. Karena imunisasi jelas manfaatnya besar. Dan di sana untuk e, bahan obat-obatnya diawasi. Yang saya menyangka di Indonesia juga mungkin seperti itu. Wallahualam alam bisawab. Kecuali kalau ada bukti yang menerangkan tentang penggunaan obat yang tidak benar di Indonesia, maka kembali kepada masalah ini, tapi hukum asalnya imunisasi sendiri adalah untuk kekebalan, untuk kesehatan, maka ini diperbolehkan bahkan ulama menganjurkan untuk melakukannya ketika eh, ya, saya bertanya di, di Arab Saudi. Nah. Berikutnya bagaimana mensikapi sikap ibu saya yang selalu menyuruh saya untuk bekerja di luar rumah dan kaitannya dengan berbakti kepada ibu tersebut. Iya, barakallahu fiik. Tentu saja ini kepada kaidah yang kita kenal dalam agama, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf, hadis Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam berbuat maksiat kepada Allah karena ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja. Tidak boleh taat kepada ibu ketika berbuat maksiat. Makanya kita tidak boleh mengikutinya tapi tentu kita menasehati, memperlakukan dengan cara yang baik. Ketika dia marah kita diam, jangan membantah. Nanti kita dekati lagi, kita baik-baik lagi, semoga dengan itu hatinya luluh kemudian memaafkan sesuatu yang tadi dia perintahkan tidak kita ikuti, tidak kita ikuti dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz, apakah pakaian wanita itu harus berwarna yang gelap? Afan minta penjelasan tentang warna-warna yang sunnah dan contoh-contohnya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya punya penjelasan yang saya bilang tadi lengkap ya. Di tulisan aneh yang berjudul dan Danan Wanita Modern ala Jahiliyah. Itu dimuat di website manisnyaiman.com. Juga ada di uh, dimuat di Muslim or ID juga dan ada ceramah tentang masalah itu. Jadi penjelasannya itu lengkap di situ karena saya nukilkan dengan dalil-dalilnya masing-masing yang jelas masalah yang berhubungan dengan warna, maka tidak mesti perempuan itu memakai warna hitam. Karena ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan Ummahatul mu'minin pernah memakai pakaian yang berwarna selain hitam. Akan tetapi banyak dari para ulama yang mengatakan pakaian hitam itu lebih utama karena dia lebih menutup aurat sesuai dengan fungsi hijab yaitu untuk menutupi aurat dan ini banyak dalil-dalilnya disebutkan dari perbuatannya para sahabiah yang mengenakan pakaian hitam. Tetapi kalau kalau dikatakan boleh dengan warna lain tidak berarti ini mengandung pengertian bolehnya pakaian dengan warna yang mencolok. Karena ingat kembali kepada hukum asal tadi. Warna pakaian atau apa saja yang ada pakaian itu tidak menjadi perhatian yang men yang menarik, perhiasan yang menarik. Jadi kalau kita mau pilih warna lain silakan, tapi warna-warna yang cenderung gelap, cenderung warna tersebut tidak menyolok, tidak menarik perhatian, maka ini diperbolehkan karena ditunjukkan dalam dalil-dalil yang sahih meskipun sudah saya katakan tadi beberapa dari ulama menyatakan bahwasanya warna hitam itu lebih utama karena dia lebih dekat kepada makna menutup aurat atau menutup perhiasan yang dijadikan tujuan wanita mengenakan pakaian pakaian tersebut. Nah, Bismillah, barakallahu fiqh. Ustaz mohon nasihat untuk kami yang suami kami berpoligami agar hati-hati kami lebih bisa menerima kenyataan sehingga kami bisa akrab satu sama yang lain. Suami kami sudah baik dan bersikap adil insya Allah. Masya Allah ini luar biasa ini kalau ada yang demikian. <clears throat> Jadi kita yakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kebaikan. Apalagi jika itu sudah terjadi, maka kita berusaha untuk menerimanya dan menjadikan ini sebagai sebab untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau apalagi berdasarkan pengakuan tadi bahwa suaminya sudah bersikap adil, ini merupakan perkara yang luar biasa. Makanya, jika ini sudah terjadi, maka hendaknya sang istri ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Dia bersyukur kepada Allah karena Allah kuatkan dia untuk bersabar menerima ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, dia perlu menambah kesungguhannya, menambah kemuliaannya dengan mencari sebab-sebab yang mendekatkan dia dengan madunya. Karena ini akan mendatangkan keridoan bagi suaminya. Ini juga akan menjadi sebab dia bisa menyampaikan syiar Islam ini bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menjadikan hidupnya orang yang dipoligami itu menderita dan kebaikan-kebaikan serta kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Seandainya uh, si ibu ini atau akhwat ini mengenal salah seorang yang dia bisa jadikan sebagai uh, apa ini panutan dalam masalah poligami dari orang-orang yang mungkin masih ada saat ini untuk dia bisa uh, telepon atau komunikasi atau curhat untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikannya maka ini lebih bagus karena biasanya kalau kita mendapatkan apa ini contoh atau panutan dari orang lain, fitrah hati manusia itu akan lebih mudah untuk meniru kebaikan tersebut jika dia mendapatkan contoh yang nyata yang langsung bisa dia berkomunikasi dengannya atau melihat praktek dari kebaikan yang ingin dilakukannya. Makanya ini juga adalah perkara yang baik untuk berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu untuk memudahkan dia bisa menerima ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya tersebut. Nah, apa hukumnya wanita mandi di tempat pemandian umum? Dan bagaimana kalau wanita tersebut mandi di laut untuk pengobatan atau terapi? Jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fiku. Sudah kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut hadis-hadis yang sahih yang kita kenal dibawakan dalam kitab Adabu Sifaf yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencabut menjadikan keburukan bagi perempuan tersebut dengan mandi di tempat-tempat umum karena ini sangat berpotensi untuk menampakkan auratnya. Masalah pengobatan, pengobatan apa yang kita inginkan dengan melanggar hukum dari Allah yang Maha Penyembuh? Allah itu namanya adalah asyafi. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi kata Nabi SAW. Ya Allah Robnya manusia, hilangkanlah penyakitku, sembuhkanlah engkau maha penyembuh. Bagaimana mungkin Allah menyembuhkan orang yang menempuh cara yang melanggar dari syariatnya? Al-Quran adalah penyembuh penyakit hati dan penyakit badan manusia. Kalau kita melanggar hukum Al-Quran, apakah kita akan sembuh? Tidak mungkin akan sembuh. Kalaupun terjadi kesembuhan itu kesembuhan yang palsu karena akan merusak hatinya yang nanti akan menimbulkan penyakit yang lebih parah lagi. Nauzubillah min dzalik. Kalau terpaksa misalnya butuh pengobatan dengan air laut, tidak mesti mandi di laut. Kalau terpaksa dilakukan, mungkin kalaupun dia mandi di laut maka dijaga dengan mahramnya atau saat-saat tertentu yang tidak ada orang itu pun dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan hal tadi kalau memang terpaksa lebih bagus dia bisa mengambil air laut tersebut untuk dia mandi di rumahnya atau pertimbangan yang lain yang jelas terjaganya dirinya dari hal-hal yang merusak hubungannya dengan Allah ini lebih penting dan ini justru merupakan pengobatan yang terbaik. Nah. Eh, Ustaz, bagaimana hukum menjual pakaian syar'i yang berbordir atau pakaian semisal bahan jersey yang membentuk sebagian aurat wanita? Zakumullah khairan. Ya ini saya katakan tadi saya bahas dalam pembahasan saya ini yang masalah yang begini yang saya bahas. Jadi hubungan dengan pakaian-pakaian saat ini yang berbordir, motif, bahan kaos, bahan jersey atau apalagi yang lainnya yang sejenis itu, itu semua adalah bahan-bahan yang tidak diperbolehkan kecuali kalau dia mungkin mengenakan di dalamnya pakaian lain yang tidak yang menjadikan badannya tidak tercetak. Ini mungkin ada pertimbangan. Tapi kalau bahan itu sendiri kita ketahui membentuk dan justru mengikuti e, maaf lakukan tubuh perempuan, maka ini jelas tidak menjadikan bahan seperti itu tidak boleh dikenakan karena ini tidak sesuai dengan makna menutup aurat yang sempurna. Nah. Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang istri apabila suaminya sudah tidak bisa mencari nafkah lagi? Ya, kalau suaminya tidak bisa mencari nafkah lagi, tentu ini merupakan kewajiban kaum muslimin di sekitarnya untuk membantu untuk membantu. Tidak ada salahnya kalau dia menyampaikan kepada ustadz tentang kondisi suaminya dan ustadz akan memaklumi untuk membantu mencari nafkah misalnya mampu. Kalau terpaksa dia melakukannya, maka dia melakukan pekerjaan yang diusahakan lebih ringan penyimpangan-penyimpangan syar'inya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab itu untuk keberkahan dan kebaikan bagi bagi mereka berdua insyaallah. Nah. Ustaz mohon nasihatnya. <clears throat> saya seorang ibu yang harus bekerja yaitu PNS. Ketika keluar rumah ada beban berat di hati dan jika tidak bekerja penghasilan suami tidak mencukupi karena kadang suami tidak mendapat pekerjaan. Saya harus bekerja empat hari dalam seminggu. Mohon nasihatnya. Iya barakallahu fik. Ada beban di hati <clears throat> itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi penghalang. Beban di hati itu mungkin dari hawa nafsu. Karena tidak mungkin kalau itu adalah kebaikan, hati yang bersih dengan sendirinya dia akan mencintai kebaikan. Hati yang bersih adalah hati yang diisi dengan petunjuk Allah, bersih dari kotoran-kotoran nafsu. Kalau hatinya benar, maka dia akan menerima kebaikan justru mengingkari keburukan. Justru dengan bekerja harusnya dia terbebani. Rasulullah SAW sewaktu ditanya tentang al-ithim. Maka beliau SAW berkatakan Al-ithmu maha fi sodrika. Wa karihta ayyatoliya alaihin nas. Dosa itu yang membuat hatimu berat. Yang membuat jiwamu guncang dan kamu tidak suka dilihat manusia. Jadi hatinya orang yang beriman, kalau sungguh hatinya itu benar, dia akan mengingkari keburukan, justru tenang dengan kebaikan. Bagaimana mungkin dia justru bekerja, merasa tenang, kalau berhenti malah beban hatinya. Berarti ini ada yang tidak beres dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki uh, ibu yang bertanya ini dan memperbaiki kita semua. Jadi berusaha dia untuk bertakwa kepada Allah, mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keadaannya. Insya Allah dengan sebab ini Allah akan memudahkan baginya jalan keluar dan memudahkan pekerjaan yang mencukupi bagi suaminya insya Allah. Nah. Ustadz berikan contoh kiat-kiat agar kita sebagai seorang istri tetap semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan selalu taat kepada suami. Syukron atas jawabannya. Ya barakallahu fiik. <clears throat> Semangat dalam beribadah itu timbul karena kita mencintai zat yang kita ibadai. Itulah yang menjadi topik pembahasan saya insya Allah dalam daurah kita kali ini. Kita mengenal Allah untuk memperbaiki cinta kepada Allah. Karena intinya segala sesuatu yang kita cintai maka kita akan semangat untuk mengejarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebuah kaidah dalam kitab Radatul Muhibbin, "Alladzatu tabi'atun lil mahabbah." Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan semangat mengejarnya. Makanya orang-orang yang soleh disifati dalam Al-Quran, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Karena mereka mencintai kebaikan, mereka mencintai zat yang mereka niatkan, yang mereka tuju, yang mencari mereka cari ridhonya dalam kebaikan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya adalah kita harus mengenal sebab-sebab yang menjadikan kita cinta kepada Allah, keindahan agama supaya hati kita termotivasi untuk mengejarnya. Di salah dalam salah sebuah ceramah yang saya pernah sampaikan di Rojak TV, saya pernah menyebutkan materi khusus tentang masalah ini yaitu motivator cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kesimpulan dari keterangan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab uh, Tariqatul Hijratain. Nah. Uh, e, Ustadz, uh, e, mohon penjelasan tentang batasan aurat wanita sesama wanita yang lain atau dengan wanita yang lain. Iya, barakallahu fiik. Batasan wan eh, aurat wanita dengan sama wanita yang lain, <clears throat> kalau itu wanita muslimah, maka diterangkan oleh para ulama seperti <clears throat> aurat laki-laki di hadapan laki-laki yang lain yaitu dari lutut sampai pusarnya. Ini yang asal meskipun hal-hal yang lain tentu jika tidak pantas ditampakkan maka tidak boleh kita tampakkan. Cuman ini batasan aurat yang dikatakan oleh para ulama antara satu wanita dengan wanita lain, wanita muslimah. Adapun kalau wanita yang bukan muslimah, kata sebagian dari para ulama itu sama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semua auratnya tidak ditampakkan jika itu wanita yang bukan muslimah. Eh, uh, Ustadz, apakah makna larangan <clears throat> wanita mengikat rambut seperti puno unta? Apakah ketika keluar rumah saja atau di semua keadaan? Ya barakallahu fiik. Perlu dibedakan. Larangan itu ada dua dalam hal yang berhubungan dengan pakaian atau perhiasan tadi. Kalau larangan tersebut disebutkan keharumannya secara mutlak seperti pakaian yang perempuan bertasyabu dengan laki-laki, bertasyabu dengan pakaian menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, larangan rambut seperti punuk onta ini dilarang di semua tempat. Sampai pun dia sendirian di kamar tidak boleh memakai pakaian tersebut karena dia dilarang pada zatnya. Beda kalau berhubungan dengan aurat. Dilarangnya hanya di depan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya di tempat yang lain dia boleh memakai pakaian tersebut. Jadi maknanya larangan ini adalah larangan di semua tempat. Maknanya jadi bentuk rambut yang seperti punuk onta, seperti sekarang pakai konde. Termasuk juga para ulama melarang e, rambut yang diikat satu dijadikan di atas. Ini dilarang oleh para ulama karena ini sebagian ulama mengatakan menyerupai wanita-wanita yang naudzubillah min dalik pelajur ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Maka ini tidak diperbolehkan apalagi jelas-jelas ada larangannya dari hadis Nabi saw. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang pergi ke salon khusus wanita untuk perawatan wajah dan rambut untuk menyenangkan suami? Rambut direbonding diluruskan, wajah dirawat agar terlihat cantik. Sedangkan suami selalu menuntut istrinya harus cantik. Allah musta'an. Iya. Hukum salon seperti ini tentu ditinjau. Pertama banyak hal ya. Pertama apakah benar di situ aman? Bisa dipercaya? Itu yang pertama. Kemudian berhubungan dengan masalah menyia-nyiakan harta. Kalau memang dia punya harta, kemudian mencukupi baginya. Maka ini e, termasuk hal yang perlu dipertimbangkan. Tentu saja seandainya dia bisa memanggil di rumah itu lebih utama. Kalau memang dia butuhkan hal tersebut, dipanggil di rumah untuk dirawat di rumah atau dia menggunakan perawatan sendiri dengan membeli bahan-bahannya. Seandainya itu tidak melampaui batas berlebih-lebihan, maka itu masih mending dibolehkan untuk hal-hal tertentu ada yang ditinjau lain dari hal-hal yang berhubungan dengan perawatan tadi. Kalau sekedar perawatan wajah yang tidak menimbulkan bahaya, tidak sampai berlebihan merubah ciptaan Allah itu diperbolehkan. Tetapi kalau saya merubah ciptaan Allah seperti sekarang ada operasi plastik, ya mungkin pakai ember ya, kan plastiknya, atau yang lain, maka yang seperti ini jelas merubah ciptaan Allah dan dilarang, diharamkan dalam agama. Yang berhubungan dengan masalah rebonding, <clears throat> itu ada penjelasan dari sebagian ulama yang membedakan antara merubah yang bersifat permanen yang berubah dan merubah yang bersifat sementara. Maka rebonding ini apakah termasuk perubahannya sementara atau seterusnya saya tidak begitu mengetahuinya. Yang jelas sebagian ulama mengatakan mutlak kalau merubah itu tidak boleh. Ada Syekh keterangannya kalau saya nggak salah ingat pernah menjelaskan kalau perubahan itu permanen maka tidak boleh, kalau perubahannya sementara maka diperbolehkan. Ada hal-hal yang, yang lain juga yang berhubungan dengan hajat untuk kebutuhan. Misalnya eh, gigi yang perlu dirubah karena berhubungan dengan kebutuhan makan atau ada yang tidak bagus dalam bentuk ini menjadi celaan dalam bentuk aslinya maka dirubah sekedar untuk menjadikannya terlihat seperti eh, normal dan tidak ada yang buruk, ini diperbolehkan. Tapi kalau di luar hal yang seperti itu yang berlebihan maka ini jelas tidak diperbolehkan. Maka ini perlu ada perincian dalam masalah ini. Tidak semua perubahan itu atau dandanan itu dilarang dan juga tidak semua di, diperbolehkan. Harus kita melihat kepada kaidah-kaidah syariat maka harus diperinci yang dimaksud dengan perubahan ini apa supaya bisa diberikan jawaban yang lebih sesuai. Nah. Bagaimana hukum wanita bepergian tanpa mahram tetapi jarak yang ditempuh belum sampai derajat safar? Dan bagaimana kalau dia yang sopir sendiri baik motor ataupun mobil? Jazakumullah khair. Ya, <coughs> barakallahu fiik. Ketika saat perjalanan tersebut belum sampai jarak safar maka jelas tidak menjadikan hukuman haram keluar tanpa mahram karena mahram itu tadi berhubungan dengan safar. Cuma nanti berhubungan dengan masalah kedua, sering keluar rumah tanpa ada hajat. Kalau dia keluar, memang ada keperluannya. Suaminya sedang sibuk, misalnya anaknya butuh untuk dijemput atau diantar ke sekolah. Tentu dengan mempertimbangkan sudah berusaha supaya ada yang lain yang mengantar tapi terpaksa tidak ada maka dia mengantar, ini lain keadaannya atau dia membeli kebutuhannya dengan menjaga auratnya tentu ketika dia memakai motor ya dia berusaha untuk menjadikan kondisi motor tersebut sebisa mungkin menjaga auratnya maaf saja bukan lagi hal yang aneh kita saksikan sebagian dari ahwat ketika mengendarai kendaraan karena tiupan angin bagian auratnya di depan sangat terlihat ini tentu perlu dijaga mungkin bisa diusahakan motornya ada apa semacam penahan di depan atau apa begitu atau pakaiannya dibuat lebih tidak tercetak badannya maka ini tentu lebih mulia bagi dirinya karena dia menjaga hal-hal yang menjadi sebab eh, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada kebutuhan maka hal tersebut diper, diperbolehkan sepanjang tidak melampaui batas kebutuhannya. enam. Ustaz tolong berikan nasihat kepada sebagian akhwat yang Allah berikan kelonggaran rezeki pada mereka tapi kadang justru untuk berpoya-poya dan pamer perhiasannya jazakumullah khairan iya barakallahu fiik tentu ahwat yang begini kita nasihati untuk bertakwa kepada Allah dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan anugerah tersebut kepadanya mampu untuk mencabut hal tadi sebagaimana kita katakan kepadanya bahwasanya harta itu bukan ukuran kemuliaan, sebagaimana kemiskinan juga bukan ukuran kemuliaan. Keduanya akan menjadi mulia kalau harta itu disyukuri, kemiskinan itu disikapi dengan sabar. Kalau tidak, maka itu akan menjadi malapetaka. Naudzubillah min dalik. Sebaliknya untuk untuk ahwat yang melihat ahwat yang berdandan seperti ini, menasehati dia. Dan juga jangan bersangka buruk kepadanya. Bisa jadi dia tidak pamer. Memang perhiasan tersebut mungkin dihadiahkan suaminya kepadanya atau yang lain. Tidak mesti dia pamer. Memang dia punya, terus bagaimana? Ketika dia mengenakannya selama tidak berlebihan, kecuali mungkin dia memakai misalnya kalung seberat 5 kg, seperti barbel, baru kita tegur. Kalau biasa, wajar, dan memang dia mampu untuk itu, dan memang bukan sengaja dipamerkan, ternyata terlihat, maka tidak boleh kita suudon, dia sengaja ingin memamerkannya. Mungkin itu hadiah dari orang tuanya atau yang lainnya. Jadi kita nasihati, tapi kita tidak boleh berlebihan menuduh atau bersangka buruk kepadanya. Nah. Ustaz, bagaimana hukum suami yang biasa pulang malam dengan alasan olahraga? Masya Allah. Ini tentu saja olahraga dipilih waktunya yang baik. Pulang malam, ya melakukan kegiatan di malam hari setelah sholat isya itu dimakruhkan. As-samar itu dimakruhkan dimakruhkan untuk hal-hal yang seperti ini. Beberapa ikhwan memang saya ketahui ya, mereka itu waktu-waktu seperti main futsal misalnya itu banyak bagu, apa senangnya di malam hari, tapi ini tidak benar. Kita usahakan mengatur waktu kita agar tidak bertentangan dengan agama. Pilih waktu di pagi hari atau sore hari, misalnya waktu libur di pagi hari untuk melakukannya maka ini tentu lebih sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, Ustadz, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang masih merokok? Sukron. Iya, eh, menasihati yang merokok maupun yang lainnya, ya tentu dengan cara yang lemah lembut. Sampaikan madorotnya rokok dengan dalil-dalil atau tulisan-tulisan dari para ustadz atau ceramah-ceramah yang bermanfaat. Dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merubah dan memberikan hidayah kepadanya. Nah. Ustaz bagaimana menghadapi suami yang kikir atau medit? Zakumullah khair Dan bagaimana hukumnya menghadapi suami yang belum mau membiasakan mengucapkan salam Iya Belum tentu suaminya seperti itu Bisa jadi memang dia adalah orang yang terbiasa tidak keluar uang Sementara istrinya sudah terbiasa banyak untuk membelanjakan uang jadi perlu dilihat dua-duanya. Kata-kata kikir ini apakah terbukti? Yang lain juga menilai hal tersebut. Ya, yang jelas kalau betul seperti itu dinasehati. Dinasehati dan Rasulullah SAW sendiri membolehkan seandainya istri di suaminya kikir tidak membelikan uang belanja, maka dia boleh mengambil tapi dengan cara yang baik sekedar mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau seandainya istrinya itu menganggap suaminya pelit <clears throat> karena dia mintanya satu bulan 100 juta, suaminya hanya memberikan 5 juta, maka ini siapa yang pelit sebenarnya? Jadi perlu dilihat apa makna yang dimaksud dengan pelit di sini. Kalau betul-betul suaminya seperti itu, maka dinasihati untuk dia bertakwa kepada Allah. Karena karena kalau dia pelit kepada keluarganya sendiri, terus kepada siapa uangnya itu akan diberi. Nah, Ustaz tolong berikan nasihat kepada suami yang biasa kasar kepada istri, tapi kalau di hadapan orang lain dia ibarat malaikat. Iya. Ini laki-laki yang luar biasa. Bisa berubah-ubah menjadi malaikat dan menjadi manusia. <clears throat> Allahul musta'an. Kalau ini benar, maka tentu ini sifat yang tercela. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. <clears throat> maka seseorang itu kalau dia kasar terhadap keluarganya, seharusnya dan mesti bisa dipastikan dia kasar terhadap yang lain. Kalau dia benar cinta kepada istrinya, kepada anak-anaknya, terus dia kasar, terus mana bukti cintanya? Jadi, apalagi kepada orang lain, mesti dia akan lebih kasar lagi. Kalaupun terlihat nampak dia pura-pura halus, itu sementara saja. Aslinya mestinya dia kasar. Jadi kalau bukan kepada orang-orang yang terdekat, yang selalu bersamanya dia bersikap baik, maka tidak mungkin dia bisa bersikap baik kepada orang lain. Makanya hadis tadi, hadis yang sahih menunjukkan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ini menunjukkan anjuran untuk kita berlaku lembut, berlaku baik, penyayang terhadap keluarga kita dan ini lebih berhak untuk kita perlihatkan kepada mereka dibandingkan kepada orang lain. Nah. Bagaimana jika seorang istri yang pontang-panting mencari nafkah sedangkan suami tidak peduli, bahkan dalam ibadah pun dia kurang? bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya tersebut. Allahul musta'an. Suami yang seperti ini pantasnya direvisi. <coughs> Direnovasi. Tidak pantas dia menjadi suami seperti ini keadaannya. Jadi dinasehati dengan baik, diberikan peringatan dengan baik. Kalau seandainya bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak bisa diperbaiki, maka Allahul Musta'an. Ini merupakan keburukan yang menjadikan sebab uh, berantak, berantakannya urusan rumah tangga jika ada suami yang seperti ini kalau dia tidak segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. E, pertanyaan terakhir dan ini kayaknya selipan dari ikhwan ini. Ustaz kami para suami pengen untuk berpoligami. Tolong beri dorongan kepada istri-istri kami agar bisa memahaminya. Ya sulit ini pertanyaannya titipan. Jadi jawabannya juga harus jawaban titipan. Allahul musta'an. Jadi <clears throat> tadi permasalahan poligami sudah kita bahas dengan keterangan yang sangat insya Allah adil dalam Islam. Kalau dikatakan para suami berkeinginan, saya pikir cuma yang bertanya saja yang paling punya keinginan saat ini. Karena yang lain kelihatannya biasa-biasa saja, dohirnya, tidak tahu dalamnya. <clears throat> Yang jelas, saya katakan tadi banyak pertimbangan kalau ingin melakukannya. Tidak dilarang, dan juga tidak semua orang kita anjurkan untuk melakukannya karena kondisi masing-masing berbeda. Pertimbangan masing-masing berbeda, cuma yang jelas hendaknya istikharah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian bertanya konsultasi dengan benar sebelum melangkah dalam perkara yang penting atau perkara yang besar ini supaya nanti bisa benar-benar melakukannya karena pertimbangan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah-masalah seperti ini adalah perkara-perkara yang bisa menjadi sebab tipu daya syaitan bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan diuntungkan maka dia akan berdalil dengan kebolehan agama untuk melakukannya tanpa pertimbangan apapun. Sebaliknya pihak kedua yang merasa dirugikan akan menolaknya dengan pertimbangan dia dirugikan atau didolimi. Ini juga tercela. Dan kita ingat tipu daya syaitan itu berkisar pada dua. Kalau bukan kurang, maka berlebih-lebihan. Salah seorang ulama salaf mengatakan, Ma'amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitani fihi nazgatan imma ila tafritin wa taksirin wa, il, wa imma ila guluwin wa mujawazah. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan punya dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Bisa jadi kepada sikap kurang dan malas melaksanakannya, anti terhadapnya, atau bisa jadi sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya bagi manusia. Oleh karena itu di sini kita perlu mempertimbangkan tentu bagi yang merasa dirinya mampu dan dia merasa dirinya butuh, maka tidak bisa dilarang karena agama memperbolehkannya. Meskipun kita nasihati untuk hendaknya dia bertakwa kepada Allah, meniatkan itu untuk kebaikan, mengusahakan kemaslahatan, dan berusaha menjadikan istrinya yang pertama untuk bisa menerima, untuk bisa <clears throat> diberikan pengertian agar <clears throat> dengan sebab pernikahan yang berikutnya tidak menjadi sebab hancurnya yang kedua karena dia kurang perhatikan dan kurang persiapan dalam dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan menghindarkan kita dari segala sebab-sebab keburukan. Nah. Uh, Alhamdulillah demikian kajian kita pada duha sampai siang hari ini dan kami sampaikan zahullah khair kepada Ustadz Abdullah Taslim yang telah memberikan waktunya dan uh, memberikan faidah-faidahnya untuk memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan waktu yang sangat berharga ini bisa kita mengambil dan mendulang manfaat yang besar untuk bekal dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, eh, majelis kita ini sebagai salah satu bentuk ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Demikian insyaallah uh, eh, kajian secara umum nanti kita lanjutkan Eh, hari Ahad untuk umum dan ba'da asar nanti untuk ikhwan sampai malam insyaallah taala.